Sampai pada kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. rajul yutilu safar. Seseorang yang memanjangkan safarnya. Ash'ata aghdara. Yang kusut dan berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama. Yang menjulurkan tangannya ke langit menyatakan ya Rabbi ya Rabbi tetapi sayang mata'amuhu haram makanannya haram minumannya haram pakaiannya yang dipakai haram dan dibesarkan dari yang haram fa anna yustajabu lidzalik maka kata Nabi bagaimana akan dikabulkan doa orang yang seperti ini dikatakan Ibnu Rajab rahimahullah bahwa dalam hadis ini disebutkan beberapa perkara. Pertama asbab ijabatul doa dan mawani' ijabatul doa. Yang pertama disebutkan penyebab-penyebab terkabulnya doa dan yang kedua disebutkan penghalang-penghalang terkabulnya doa. Adapun penyebab terkabulnya doa sudah dibahas kemarin Ahaduha salah satunya italatus safar, memanjangkan safar. Atau safar secara mutlak sudah cukup sebagai penyebab terkabulnya sebuah doa. Yang kedua, husulu tabazzul fil libas wal hay'ah. Terjadinya tabazzul fil libas. Ash'atha aghbara kusut pakaiannya, berdebu. Tentunya yang dimaksud adalah mereka-mereka yang pakaiannya mutabaddilah karena Allah. Pakaiannya kusut karena Allah. Rambutnya berdebu karena Allah. Sehingga dikatakan orang-orang yang kakinya terkena debu jihad maka tidak akan disentuh api neraka. Karena kotornya, berdebunya bukan karena main-main, tetapi karena jihad fisabilillah atau karena dakwah ilallah atau karena perkara-perkara yang Allah ridhai sebagaimana mereka-mereka yang berkumpul di padang Arafah dengan pakaian ihram mereka yang kusut dan berdebu <laughs> maka Allah Subhanahu wa taala membanggakannya di hadapan seluruh penduduk langit lihat hamba-hambaku kusut dan berdebu karena aku yang ketiga penyebab terkabulnya doa adalah maddu yadaihi ila sama' menjulurkan tangannya ke langit atau mengangkat tangannya. Karena seorang yang berdoa dengan mengangkat tangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak mengabulkan doa yang mengangkat tangannya dan malu jangan sampai orang yang mengangkat tangannya itu turun dalam keadaan sifran, dalam keadaan nol. Qul sehingga para ulama mendudukkan tentang mengangkat tangan ini bahwa disunnahkan berdoa dengan doa-doa yang mutlak dengan mengangkat tangan. Makna doa yang mutlak adalah doa yang tidak berkait dengan ibadah-ibadah tertentu. Maka disunnahkan dianjurkan untuk mengangkat tangannya. Tiba-tiba ingin berdoa begitu saja, maka kemudian mengangkat tangannya. Itu sunnah. Disebutkan pula oleh Syekhul Islam bin Mutimiyah rahimahullah tentang sunniyahnya dalam fatwanya. Dan disebutkan oleh para ulama tentang sunnahnya dengan hadis bahwa Allah SWT malu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya. Tetapi kalau doa itu muqayyad berkait dengan ibadah tertentu atau berkait dengan satu perintah tertentu dari Nabi SAW, maka kita harus melihat bagaimana Rasulullah SAW. Kalau beliau mengangkat tangannya, maka kita mengangkat tangannya. Kalau Rasulullah SAW tidak mengangkat tangannya, maka kita tidak mengangkat tangannya. Sehingga doa ada dua jenis. Ada doa yang mutlak, ada yang muqayyad. Adapun yang mutlak, yang tidak berkait dengan apapun, <laughs> tiba-tiba ingin berdoa begitu saja, maka disunahkan untuk mengangkat tangannya. Tetapi kalau doa yang muqayyad berkait dengan ibadah-ibadah tertentu, maka dilihat. Kalau Rasulullah SAW tidak mengangkat tangannya, maka kita pun tidak mengangkat tangannya sebagaimana Rasulullah SAW berzikir ba'da salah dengan istighfar dengan Allahumma antas salam wa minkas salam dengan zikir-zikir yang diajarkan ba'da salah tidak ada riwayat Rasulullah SAW mengangkat tangannya maka kita pun tidak mengangkat tangannya karena bin muslimin yang saya hormati itu yang ketiga bahwa ternyata di antara penyebab terkabulnya doa adalah maddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Adapun kalau doa itu Rasulullah SAW mengangkat tangannya seperti doa istisqa, ini berkait dengan salat, berkait dengan istisqa. Tetapi Rasulullah SAW mengangkat tangannya, maka kita pun mengangkat tangannya. Kalau ternyata Rasulullah SAW mengangkat tangannya dalam bentuk terbalik, punggungnya mengarah ke langit dan telapak tangannya mengarah ke bumi, maka kita pun berdoa seperti Rasulullah SAW. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Yang keempat, di antara penyebab terkabulnya doa adalah al-ilhah. Al-ilhah adalah merengek. Alallahi bitakriri dzikri rububiyatihi. Merengek kepada Allah, memanggil-manggil Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rububiyah. Dengan sifat rububiyah. Yang memanggilnya dengan kalimat ya Rabbi ya Rabbi atau dengan kalimat Rabbana Rabbana. Ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun ada doa-doa dengan panggilan Allahumma, tetapi yang lebih sering, bahkan dalam Al-Quran hampir kebanyakan doa yang disebutkan dalam Al-Quran diawali dengan kalimat Rabbana. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Seperti Rabbana la tuzigh Seperti kalimat Rabbana semuanya dengan panggilan rububiyah. Sebagaimana dalam hadis ini. Dikatakan memanggil ya Rabbi ya Rabbi wa mat'amuhu haram dan seterusnya. Qul inna a'azakumullah kita sampai pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah. Wa kharraj tabrani wa ghayruhu min hadis Sa'ad ibn Kharijah anna qauman syakau ila Nabi Sallallahu alaihi wasallam quhut al-matar. Quhut al-matar. Ada berapa kaum yang mengeluh tentang kekeringan kurangnya hujan. Faqala maka dijawab ujsu 'ala rukab. Hendaklah engkau jassu. Ujsu yakni kamu duduk di atas lututmu. Wa dan ucapkan ya rabbi ya rabbi. Wa rafa'a sababah ila sama dan mengangkat jari telunjuknya ke langit. Fasuku maka diberikan oleh Allah tuangan air hujan hatta habbu an yukshaf anhum sampai mereka berkeinginan untuk dihentikan karena besarnya karena banyaknya <clears throat> namun disebutkan riwayatnya di sini isnaduhu fihi nazar walaupun disebutkan oleh Bukhari dalam tarikh beliau bukan dalam sahihnya dalam tarikhnya tapi kata Imam Bukhari wafihi fihi wa hadis ini. Nomor Hadis ini masih bermasalah, memiliki kelemahan. Demikian pula hadis yang berikutnya dalam Musnad dan lainnya dari Fadl ibn Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala as-salatu matna matna. Salat itu dua-dua. Wa tashahudun fi kulli rak'atain. Dan tashahud setiap dua rakaat wa dan ketundukan wa taqasyu'un wa yadaik dan engkau menundukkan tanganmu yaqul dikatakan tarfa'uhuma ila rabbik engkau angkat kepada Rabbmu mustaqbilan bihima wajhak dalam keadaan menghadap wajahmu begitu wa dan kau katakan ya rabbi ya rabbi Faman lam yaf'al dhalika fahiya khidaj. Siapa yang tidak melakukannya, maka itu khidaj, kekurangan. Hadis ini pun masih seperti yang sebelumnya, memiliki kelemahan da'if. karena dalam sanadnya ada seseorang yang majhul, tidak dikenal. Wa qala Yazid Ar-Raqashi dari Anas, "Ma min 'abdin yaqul, tidaklah seorang hamba berkata ya Rabbi ya Rabbi, ya Rabbi, illa qala lahu rabbuhu labbaika labbaika tidak pun seorang tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat ya rabbi ya rabbi kecuali Allah akan mengatakan kepadanya labbaika labbaika ini ucapan Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya kalau kita memanggil Allah dengan nama rububiyahnya ya rabbi ya rabbi maka niscaya Allah akan menyambutnya dengan kalimat labbaika labbaika aku penuhi panggilanmu aku penuhi panggilanmu diriwayatkan dari Abi Darda dan Ibnu Abbas annahuma kana yaqulan bahwa keduanya berkata Ismullahil akbar Rabbi Rabbi Nama Allah yang paling besar adalah kalimat Rabbi Rabbi Demikian diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah. Dan disahkan oleh Hakim dan disebutkan oleh Suyuti dalam Durrul Manthur. Wazada nisbatuhu Ibn Abi Hatim. Kemudian diriwayatkan dari Atta. Qala ma qala 'abdun ya Rabbu ya Rabbu Thalatha marat illa nazar Allahu ilaihi Fadakara dhalika lil Hasan. Disebutkan dari Atta Ibn Abi Rabah bahwa tidaklah seorang hamba memanggil dengan kalimat ya Rabbi ya Rabbi tiga kali kecuali Allah akan menengok kepadanya dan akan menyambut panggilannya. <laughs> Fadzakar dzalika lil Hasan. Kemudian disampaikan berita ini kepada Al Hasan Al Basri. Apa jawaban beliau? Mendukung jawaban Atha dengan berkata, "Ama taqra'una al-Qur'an?" Apakah kalian tidak membaca Al-Qur'an? kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. <laughs> Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang-orang yang selalu ingat Allah <laughs> ketika berdiri, ketika duduk dan ketika berbaring dan berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah di langit dan bumi. Rabbana, mereka memanggil wahai Rabb kami. Lihat memanggilnya dengan kalimat Rabb. Memanggil dengan nama rububiyah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzaban nar. Yang berikutnya juga sama. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau Siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, berarti engkau telah menghinakannya. Dan tidaklah or, bagi orang-orang zalim akan ada penolong. Ayat berikutnya, juga kalimatnya yang dipanggil, Rabbana. Kembali dipanggil dengan nama rububiyah. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار Memanggil kembali dengan kalimat Rabbana Wahai Rabb kami Sesungguhnya kami mendengar Panggilan yang memanggil kepada iman agar berimanlah kepada Rabb kalian. Maka kami pun beriman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami, dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Juga selanjutnya, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik, wa la tughzina yawmal qiyamah, innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, Berikan kepada kami apa yang kau janjikan kepada kami terhadap rasul-rasul engkau. Wala tukhzina yaumal qiyamah dan jangan hinakan kami yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak akan menyelisihi janji-janjimu. Apa akhir ayatnya? Fastajaba lahum rabbuhum maka Allah kabulkan untuk mereka. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum kami kata Allah nggak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beramal dari kalian. Nggak akan menyia-nyiakan amalan-amalan kalian. Contohkan oleh Allah dengan kalimat Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana dan diakhir dengan kalimat fastajabalahum maka dikabulkan. Bukankah ini contoh? Bukankah ini pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala cara berdoa? Kalau kita mau berdoa panggillah Rabbana, atau ya Rabbi ya Rabbi dengan merengek kepadanya, dengan ilhah kepadanya. Wa man ta'ammal al-ad'iyat al-madhkurah, siapa yang memerhatikan doa-doa tersebut di dalam Al-Qur'an, wajadaha ghaliban taftah bismi rabb, maka engkau akan dapati kebanyakan dibuka dengan panggilan rububiyah. Dibuka dengan kalimat Rabbana sebagaimana diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار diawali dengan kalimat Rabbana demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 286 Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana Rabbana ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به semuanya dipanggil dengan kalimat Rabbana Rabbana demikian pula dalam surat Ali Imran Allah katakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana Rabbana semuanya dibuka dengan kalimat rububiyah <clears throat> berarti di antara asbab di antara sebab-sebab dikabulkannya doa adalah merengek dengan memanggil dengan panggilan-panggilan rububiyah. Panggilan rububiyah imma kalimat ya Rabbi atau dengan kalimat Rabbana. Ditanya Malik wa Sufyan. Su'ila Malik wa Sufyan amman yaqulu fid du'a ya sayyidi. Ditanya Malik dengan Sufyan, semoga Allah merahmati keduanya, tentang orang yang berdoa tapi memanggilnya dengan kalimat ya sayyidi. Wahai tuanku, ya sayyidi. Faqala maka keduanya menjawab dengan jawaban yang sama. Yaqulu ya Rabbi. Ucapkan saja dengan kalimat ya Rabbi, jangan dengan kalimat ya Sayyidi. Bahkan Imam Malik menambahkan dengan kalimat ucapkanlah ya Rabbi sebagaimana diucapkan oleh para anbiya fi du'aihim. Kama qalat al-anbiya'u sebagaimana dikatakan oleh para nabi. Dinukilkan kisah-kisahnya para anbiya selalu memanggil Allah dengan kalimat Rabbana atau Ya Rabbi. Nah, bahkan orang-orang saleh dan salehah yang diceritakan dalam Al-Quran selalu memanggil dengan kalimat Rabbi atau Rabbana. Rabbi bin lili baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunlah rumah untukku di surga. Disebutkan dengan kalimat Rabbi. Maka kata Imam Malik, panggil saja dengan kalimat Ya Rabbi. Sebagaimana para anbiya memanggilnya dengan kalimat Ya Rabbi atau Rabbana. Adam alaihi salam menyatakan Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Juga dengan kalimat Rabbana. Kenapa pakai kalimat-kalimat yang lain? Mereka para anbiya memanggilnya dengan kalimat Rabbana atau Rabbi. Wa amma ma yamna ijabat doa. Setelah selesai empat penyebab terkabulnya doa, maka kemudian Rasulullah SAW menggambarkan bahwa empat perkara yang ada pada orang tersebut ternyata tidak menyebabkan terkabulnya doa karena ada penghalang-penghalangnya. Wa amma ma yamna'u ijabat doa adapun yang menghalangi terkabulnya sebuah doa disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya seorang itu tawassu fil haram, berluas-luas dengan yang haram. Aklan wa syurban wa labsan wa taghdiyatan. Banyak memakai yang haram. Apakah dalam bentuk aklan, makanan, atau syurban, minuman, atau libsan, pakaian, atau taghdiyah yakni dibesarkan dengan yang haram atau dengan gizi yang haram. Wa qad sabaqa hadis Ibnu Abbas fi hadzal ma'na aidan dan sudah lewat ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang makna ini. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad, "Atib mata'amak." Baikkanlah atau jadikanlah baik, pilihlah yang baik mata'amak makananmu. Takun mustajabatu da'wah. Niscaya doamu akan terkabulkan. Fa'aklul halal wa syurbul halal wa labsul halal wa taghaddi bil halal sababun mujibun li ijabati du'a Berarti memakan makanan yang halal, meminum minuman yang halal, memakai pakaian yang halal dan membesarkan dirinya dengan yang halal ini merupakan penyebab <laughs> yang menyebabkan terkabulnya sebuah doa. Sebaliknya, kalau makan yang haram, memakai pakaian yang haram, maka akan terhalang terkabulnya doa. Warawa Ikrimatu Ibn Ammar. Berkata yang kirim Ibn Ammar, Haddathana Al-Asfar. Berkata kepada kami, Al-Asfar. Alhamdulillah. Qala qila li Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dikatakan dia mengatakan bahwa pernah dikatakan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan saat bin Waqqas perlu diketahui adalah seorang sahabat yang terkabul doanya. Yang setiap dia berdoa terkabul doanya. Itu saat bin Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian dikatakan kepadanya, "Tustajabu da'watuka min baini ashabi Rasulullah SAW." Engkau adalah seorang yang dikabulkan doanya di antara para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini kenapa? Faqala Beliau menjawab, "Ma rafa'tu ila fami luqmatan illa wa ana 'alimun min aina maji'uha." Tidaklah aku masukkan ke dalam mulutku ini satu suapan makanan kecuali aku tahu dari mana datangnya. Dari mana asal muasalnya? Wa min aina kharaj kharajat dan dari mana dia keluar? Tahu asal muasalnya dari mana dan tahu datangnya dari mana. Sehingga dia bisa mengetahui tidak ada yang masuk dalam perutnya kecuali yang halal. Wa an Wahab ibn Munabbih qala man sarrahu an yastajib Allah da'watahu falyutib ta'matahu. Kata Wahab Ibn Munabbih, siapa yang ingin sarrahu yakni siapa yang suka untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala fal yutib hendaklah dijadikan tayyib makanannya hendaklah dia memakan makanan yang tayyib wa an sahal ibn abdullah qal man akala al halal arba'ina sabahan siapa yang memakan makanan yang halal 40 hari ujibat da'watuhu akan dikabulkan doa-doanya wa an yusuf ibn asbat dan dari Yusuf Ibn Asbat, Qala balagana anna du'a al-abdi yuhbas anis samawati bisu'il mat'am. Kata Yusuf Ibn, Asbat, nyampe kepadaku berita. Riwayat, bahwa doanya seorang hamba akan tertahan di langit bisu bisu'il mat'am dengan jeleknya makanan dia. Ini kalau makanan ini makannya adalah jelek, maka terhalang. Wa qawluhu fa anna yustajabu lidzalik. Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan dalam hadis tadi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana akan dikabulkan? Makna kalimat fa anna yakni kaifa Kaifa yustajabu lahu? Bagaimana akan dikabulkan doanya? Fahuwa istifhamun waqa'a ala wajhi ta'ajjub wal istib'ad. Maka itu merupakan pertanyaan tetapi pertanyaan yang terjadi dalam konteks keheranan dan dalam konteks istibad. Istibad itu hampir tidak mungkin, jauh, ya. baid. Mana kalimat yang diucapkan Rasulullah SAW Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana akan dikabulkan? Yani istibad. Nggak mungkin akan dikabulkan. Jauh sekali kemungkinannya untuk dikabulkan. Walaysa sarihan fi istihalat istijabah. Tetapi itu bukan tegas menyatakan tidak dikabulkan. Tetapi menunjukkan kecil kemungkinan dikabulkan. Dan istibad jauh sekali kemungkinannya untuk dikabulkan. Tetapi tidak sarih man'aha bil kulliyah tidak tegas menyatakan tidak dikabulkan secara keseluruhan, tidak. Hanya menyatakan anna yustajabu lahu. Bagaimana akan dikabulkan? Ini istib'ad wa ta'ajjub. Merasa tidak mungkin, merasa jauh, bagaimana mungkin akan dikabulkan? Tetapi tidak dinafikan secara keseluruhan. Bukan dikatakan tidak mungkin dikabulkan, bukan. Mungkin, tapi kecil. Fayu'khad min hadza أن التوسع في الحرام والتغذي به min jumlah mawani' al-ijabah. Maka diambil faedah dari hadis ini bahwa siapa yang berluas-luas dengan yang haram, banyak memakai yang haram dalam makanannya, minumannya, maka itu termasuk penghalang yang akan menghalangi doa-doanya. Penghalang untuk terkabulnya doa-doa. Wa qad yujad ma yamna'u hadzal mani' min man'ihi. Dan bisa jadi terdapat apa yang menghalangi al-mani' min man'ihi wa qad yakunu irtikabul muharramatil fi'liyah mani'an min al-ijabati aidan tetapi bisa jadi ada yang lain selain ini dari penghalang-penghalang terkabulnya doa tidak hanya makanan minuman dan kemudian perkara-perkara yang dijadikan sebagai pakaiannya tidak hanya itu termasuk perbuatan-perbuatan juga termasuk perkara-perkara yang dikerjakannya kalau haram maka itu akan menjadi penyebab terhalangnya doa pula sehingga apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah salah satu dari penghalang-penghalang terkabulnya doa. Wa qad muharramatil fi'liyah bisa jadi orang yang melakukan keharaman-keharaman secara perbuatan mani'an minal ijabati ayunan juga dia akan terhalang terkabulnya doa juga Wa kadzalika tarkul wajibati kama fil hadis. Demikian pula orang-orang yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Sebagaimana dalam hadis, orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, orang yang dalam keadaan tidak mau memerintahkan kepada yang baik, tidak mau mencegah dari yang munkar, juga yumna' istijabati il akhir, juga akan menghalangi doanya orang-orang yang baik. Orang-orang baik, tetapi doanya terhalang. Kenapa? karena tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Dia mengerjakan kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Tidak memerintahkan pada orang lain. Dia meninggalkan yang haram-haram untuk dirinya. Tidak memperingatkan orang-orang lain. Wa fi'lu ta'ati yakunu mujiban lil istijabati du'a. Sebaliknya, siapa yang melakukan ketaatan-ketaatan, maka ketaatan itu merupakan penyebab terkabulnya doa Walihada dalam tawassala alladziina dakhalul Sebagaimana buktinya adalah seorang yang dikisahkan atau tiga orang yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika tawassala alladziina dakhalul ghar, ketika orang-orang yang masuk ke gua, ada tiga orang yang masuk ke gua berdoa dan masing-masingnya berdoa dengan menyebutkan amal solehnya. Artinya amal soleh pun penyebab terkabulnya doa. Khana bin mudah-mudahan masih ingat kisahnya tiga orang yang terkurung di gua dengan batu yang runtuh di hadapannya. Maka mereka tidak memiliki cara lain, berupaya-berupaya mereka tidak mampu, maka mereka berdoa. Dan berkata salah seorang mereka, berdoalah dengan menyebutkan kebaikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang engkau anggap itu adalah suatu yang paling ikhlas kau lakukan, maka engkau sebutkan sebagai tawassulan, sebagai perantara agar terkabulnya doa. Maka yang satu menyatakan, Ya Rabbi, aku memiliki orang tua begini dan begitu. Ya, ini bagaimana baktinya pada orang tua. Setiap aku pulang, aku tidak minum sampai orang tua aku minum susu. Baru aku minum. Ketika aku datang, mereka dalam keadaan tidur. Maka aku tunggu sampai bangunnya dan aku tidak berani minum. Sampai kedua orang tahu bangun dan aku berikan susu pada mereka, baru aku minum susu. Ya Allah, kalau ini adalah kebaikan yang kau terima maka kabulkanlah doaku. Maka bergeraklah batu yang menutupi gua tadi sedikit. Yang kedua juga berdoa dengan menyebutkan kebaikannya. Ya Allah, aku begini dan begitu. Menceritakan tentang dirinya, kasusnya yang dia dalam keadaan tertarik dengan seorang wanita yang masih familinya. Ketika dia berhutang kepadanya, dia memberikan syarat, boleh. Aku berikan uang ini asal engkau mau menuruti apa kemauanku. Tetapi ketika sudah amkana, sudah memungkinkan dia untuk berbuat zina, wanita tadi menyatakan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Maka aku berhenti. Tidak menyentuhnya sama sekali dan mengatakan kepadanya silakan kamu pergi dan ambil uang itu untuk kamu bukan sebagai hutang. Tidak jadi melakukan yang haram karena takut pada Allah Taala. Ya Allah, kalau ini adalah amal saleh, kabulkanlah doaku. Maka batu tadi bergerak lagi. Qulibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Yang satu lagi dia dalam keadaan memiliki amanah punya orang lain pekerjanya, pegawainya. Dalam keadaan dia tidak bisa mengembalikannya dalam bentuk kambing-kambingnya. Maka dibiarkan, dipelihara sampai kambing itu memenuhi bukit. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Tidak dikurangi oleh dia sama sekali. Sampai ketika datang orangnya mana kambingku? Itu. Semua yang ada di bukit itu adalah milikmu seluruhnya. He. Terkejut ya. Kamu jangan jangan main-main. Aku tidak main-main. Kambingmu yang dulu cuma sekian, itu sudah sekian banyaknya. Dan itu semua punya kamu. He. Ya Allah, kalau ini adalah amalan saleh yang kau terima, kabulkanlah doaku. Maka bergelak ke batu itu dan terbukalah gua itu muslimin yang saya Kisah yang disebutkan dalam riwayat dan disebutkan dalam riwayat yang sahih yang menunjukkan ibrah pelajaran bahwa doa dengan bertawassul dengan amal saleh itu adalah penyebab terkabulnya sebuah doa. Ini dimaksud oleh beliau dengan kalimat walihada dalam matawassal alladziina dakhalul ghar. Oleh karena itu ketika bertawassul orang-orang yang terjebak dalam gua, wantabaqat alaihimus sakhrah dan tertutup oleh batu a'mali salihah. Mereka berdoa dengan tawassul bi'amalihimus salihah. Bertawassul dengan amalan-amalan mereka yang saleh. Kalimat a'malihim jarun wa majrur muta'alliqun bimada? mutalliqun bi kalimah tawassala tawassal alladziina dakhalul ghar wa antabaqat alaihim as sakhra bi a'malihim. Ini tawassal bi a'malihim salihah allati akhlasu fiha lillah yang mereka mengikhlaskan amalan itu untuk Allah Subhanahu wa taala wa da'awullaha biha dan mereka berdoa kepada Allah dengan amalan saleh tadi ternyata uji da'watuhum ternyata dikabulkan doa-doa mereka Ikhwan ibn a'azakumullah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari dan juga oleh Ibn Hibban rahimahumullah wa qala Wahab ibn Munabbih مثل الذي يدعو بغير amal كمثل الذي يرمي بغير وتر Orang yang berdoa tanpa amalan soleh itu seperti orang yang memanah tanpa senar. Bisakah memanah tanpa senar? Busulnya nggak ada senarnya. Bagaimana akan memanah? Kata beliau, kata Wahab ibn Munabbih, rahimahullah, "Mathalul ladzi yad'u bighairi amal Permisalan orang yang berdoa tanpa amalan-amalan soleh. Berdoa meminta, tetapi amalannya semua tidak soleh. Amalan-amalannya dalam keadaan maksiat. Dosa, haram, kewajiban-kewajibannya ditinggalkan. Maka orang yang berdoa dalam keadaan tanpa amal, maka dia seperti orang yang memanah tanpa senar. Wa anhu dan juga dari Wahab bin Munabbih, al-amalu salih yuballighu du'a. Amalan saleh akan menyampaikan doa kepada Allah. Amalan saleh akan mengantarkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'uh. Dibacakan oleh Wahab bin Munabbih, tala qaulahu ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya lah, kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik. Wal 'amalus salih yarfa'uh dan amalan saleh menaikkan. Jadi secara makna bisa bermakna amalan saleh naik, bisa bermakna amalan saleh menaikkan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang menaikkan kalimat taib dan menaikkan ucapan-ucapan doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalan saleh tersebut. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu qala bil wara'i amma harrama Allah الله الدعاء والتسبيح tasbih. عمر رضي الله تعالى عنه dengan wara, dengan berhati-hati dari yang haram yang diharamkan oleh Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa dan tasbihnya. Allah akan mengabulkan doa dan tasbihnya dengan apa? Bil wara'i amma haram Allah. Dengan kehati-hatian dari apa yang Allah haramkan. Maka kalau orang itu hati-hati dari yang haram, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala yakfi ma'al birri min ad-du'a mithlu ma yakfi at-ta'am min al-milh. Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, yakfi ma'al birri min ad-du'a. Cukup bersama amal kebaikan dan doa itu mencukupi Mithlu ma yakfi ta'amu minal milh. Seperti mencukupinya makanan dari garam. <laughs> Yakfi ma'al birri minat du'a. Bersama amalan-amalan bir diiringi doa. Itu cukup. <laughs> Seperti cukupnya makanan yang diiringi dengan garam. <laughs> Kalau tidak diiringi dengan garam, maka tidak cukup. Ada sesuatu yang kurang. Demikian pula yang namanya doa tidak diiringi dengan amalan saleh sesuatu yang hambar. Wa qala Muhammad bin Wasi' yakfi min ad-du'a ima al-wara' al-yasir wa qila li Sufyan law da'awta Allah qala in taraka ad dunub huwa ad-du'a kata Muhammad bin Wasi' yakfi min ad-du'a ma al-wara' al-yasir cukup bersama doa atau yakfi min doa ma'al wara'il yasir dengan al-wara dengan kehati-hatian yang hati-hatian yang sedikit al-wara adalah kehati-hatian dari yang haram cukup dengan itu sebagai doa wakil li Sufyan dikatakan kepada Sufyan lau da'aut Allah kalau engkau berdoa kepada Allah in taraka dzunub huwa doa kalau engkau meninggalkan dosa-dosa, itu cukup sebagai doa. Artinya meninggalkan dosa-dosa, niscaya Allah akan memberikan apa yang diharapkannya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang diinginkannya. Allah akan jadikan dia tentram, Allah akan jadikan dia merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ra'a Musa alaihi salam rajulan rafi'an yadayhi wa huwa yas'alullaha mujtahidan. Kata Lais, Musa alaihissalam melihat seseorang rafi'an yadaihi mengangkat tangannya ke langit. Wahuwa yas'alullah mujtahidan dan dia meminta kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Maka berkata Musa, "Ay Rabbi, 'abduka da'aka hatta rahimtahu wa anta arhamur rahimin." Fama sana'ta fi hajatihi maka Musa berdoa pada Allah, Ayo Rabbi, wahai Rabbku, ini hambamu berdoa kepadamu hingga dia sungguh mengasihani." Yani membuat orang kasihan kepadanya, menyebabkan kau kasihan kepadanya. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fama sana'ta fi hajatihi? Apa yang kau lakukan ya Allah terhadap kebutuhan-kebutuhannya? Yani Musa berdoa agar doa orang ini dikabulkan kasihan dia meminta maka Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkannya dan Musa berdoa ya Allah apa yang kau perbuat terhadap doanya orang ini faqala maka dikatakan kepadanya ya Musa law rafa'a yadayhi hatta yanqati'a ma nadhart fi hajatihi hatta yanzur fi haqqi apa jawaban Allah pada Musa Musa melihat orang itu kasihan Kenapa? Karena dia berdoa dengan mengangkat tangannya, dengan mujtahidan, dengan bersungguh-sungguh sehingga orang yang melihatnya kasihan. Ya Allah, kasihan orang ini. Maka Musa alaihissalam berdoa, ya Allah, orang ini berdoa kepadamu sampai seperti itu, sampai mengasihani orang yang melihatnya dan engkau adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa engkau tidak mengabulkan doa orang ini atau apa yang kau lakukan terhadap doanya orang ini? Ternyata Allah swt wa menjawab, Lau da'a, lau rafa'a yadaihi, walaupun dia mengangkat tangannya sampai putus tangannya. Aku nggak akan melihat permintaannya dan aku tidak akan memperhatikan permintaannya sampai dia memperhatikan hakku kata Allah Subhanahu wa Apa hak Allah? Ibadah. Hak Allah adalah diibadahi. Maka kata Allah kepada Musa alaihissalam, orang ini mau berdoa sampai sampai tangannya putus sekalipun, sampai menangis nangis darah sekalipun, bagaimana akan dikabulkan? Terhadap orang ini yang tidak mau memperhatikan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab dengan kalimat hatta yandur fi haqqi. Aku tidak akan kabulkan sampai dia memperhatikan hakku kata Allah. Hak Allah diabaikan kemudian doa merengek-rengek Hak Allah diabaikan, tidak dikerjakan, disia-siakan. Kemudian meminta, berharap dengan sungguh-sungguh, menangis, meminta. Khonfidina azakumullah, la hatta yandur. Khonfidina azakumullah, hadis ini dikeluarkan oleh Tabrani dengan sanad yang baik. Dari Ibn Abbas, secara marfu'an. Ma'nahu. maknanya yang marfu'. Ya, ini ada makna yang seperti ini dari riwayat-riwayat yang marfu'. Wa qala Malik ibnu Dinar asaba بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة dikatakan oleh Malik bin Dinar asaba Bani Israel balaun Bani Israel ditimpa bala bencana fakharaju makhraja maka mereka keluar di satu tempat fa Allah taala ila nabiyyi Kemudian Allah mewahyukan kepada nabinya an akhbirhum beritakan pada mereka annakum takhrujuna ila sa'id bi abdanin najisah kalian keluar ke tempat-tempat tinggi seperti itu untuk berdoa dengan badan-badan yang najis wa tarfa'una ilayya akuffan Qad safattum dima. Kalian angkat tangan-tangan kalian berdoa kepadaku. Kalian angkat tangan-tangan yang sudah dipakai untuk menumpahkan darah secara zalim. wamalatum biha buyutakum minal haram. Dan kalian sudah memenuhi rumah-rumah kalian dengan tangan-tangan kalian dengan yang haram. Al-an istadda alaikum. Sekarang aku lebih marah kepada kalian. Walan tazdadu minni illa bu'da. Dan kalian tidak menambah dariku kecuali kejauhan. Kenapa Allah tambah murka dalam riwayat ini? Karena ketika mereka datang berduyun-duyun ke tempat yang tinggi untuk berdoa dan mereka berduyun-duyun datang dalam keadaan badan-badan mereka kotor najis. Mengangkat tangan, tangan yang baru dipakai berbuat zalim tangan yang baru dipakai menumpahkan darah, tangan yang baru dipakai untuk membunuh, tangan yang baru dipakai untuk melukai orang-orang yang tidak halal untuk dilukai darahnya, untuk ditumpahkan darahnya. Maka apakah tangan yang diajukan itu untuk meminta dalam keadaan membuat Allah ridha? Sungguh membuat Allah semakin marah. Datang dengan dengan badan yang najis, mengangkat tangan-tangan yang masih berlumuran darah. Tangan yang baru dipakai untuk berbuat zalim muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh para ulama kalimat-kalimat yang semakna dengan ini. Artinya apa yang dikatakan oleh para ulama bukan berhujjah hanya dengan hadis sahih ini, tetapi dengan sekian ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa orang yang dikabulkan doanya adalah orang yang saleh, orang yang amalannya amalan yang saleh, orang yang memakan makanan yang baik, makanan yang halal, meminum minuman yang halal, membesarkan dirinya dengan yang halal. Orang yang ketika diperintah oleh Allah mereka dia mentaati, ketika dilarang dari yang haram dia tinggalkan. Orang yang seperti ini pantas untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang asi, yang kotor dengan dosa-dosa, dia datang dalam keadaan penuh dosa, mengangkat tangannya tangan yang penuh kezaliman, mengucapkan dengan mulut mulutnya yang banyak memakan makanan yang haram, anna yustajabu lidhalik. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Bahkan bisa jadi membuat Allah semakin murka kepadanya. Wakala qala ba'du salaf berkata sebagian salaf, la tastabti al-ijabah. Jangan engkau menganggap lama dikabulkannya doa. Artinya jangan terburu-buru untuk dikabulkannya doa. Wakad sadatta turuqaha bil ma'asi. Padahal engkau telah menutup pintu-pintunya dengan dosa. Jangan terlalu berharap ingin cepat dikabulkan sedangkan doamu terhalang dengan dosa-dosamu sendiri. Wa qad hadzal ma'na baut syuara. Maka kata ba'd salam. jangan engkau terburu-buru untuk dikabulkannya doa sedangkan engkau menghalanginya dengan dosa-dosamu. Kalimat ini atau makna ini diambil oleh para penyair, para syuara dalam ucapannya. Nahnu nad'ul ilaha fi kulli karabin thumma nansahu 'inda kashfil kurubi. Kaifa narju ijabatan li du'ain qad sadadna tariqaha bid Kami berdoa kepada Al-Ilah dalam segala macam kesusahan. Thumma nansahu kemudian kita melupakannya ketika dihilangkan kesusahan itu. Jadi ketika kesusahan itu sudah hilang, melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Kaifa narju ijabatan li du'ain? Bagaimana kita berharap akan dikabulkannya sebuah doa sedangkan kita qad sadadna, sudah kita tutup sendiri tariqaha bidzunubi Sudah kita tutup sendiri jalan doa itu dengan dosa-dosa. Jadi yang menghalangi terkabulnya doa justru dia sendiri dengan maksiat. Ketika kesusahan memanggil ya Rabbi ya Rabbi. Ketika hilang kesusahannya bermaksiat kembali. Memakan yang haram, meminum yang haram, berbuat yang haram. Ketika kesusahan doa lagi kepada Allah, tadarruan wa khufya. Kemudian setelah dihilangkan kesusahannya kembali lagi berbuat dosa Apakah kita berharap akan dikabulkan doa kita? Padahal kita telah menghalangi doa itu dengan dosa-dosa kita sendiri. <laughs> muslimin yang saya hormati. Ini juga termasuk yang kita ambil dari hadis Inna Allah tayyib la yakbalu illa tayyiba. Allah itu tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib-tayyib. Dan bagaimana mungkin akan dikabulkan seorang yang meminta kepada Allah dalam keadaan memakan makanan yang tidak tayyib, meminum minuman yang tidak tayyib, membesarkan dirinya dengan sesuatu yang tidak tayyib. Hadis berikutnya, hadis al-hadi ashar, hadis yang ke-11. Anil Hasan ibn Ali صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وريحانته رضي الله تعالى عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح dari Hasan ibni Ali cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau. Beliau berkata, "Hafidtu min Rasulillah." Aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Demikian diriwayatkan oleh Nasai dan Tirmidzi dan dikatakan, dikatakan oleh Tirmidzi hasanun sahih. Disebutkan oleh Ibnu Rajab, hadal hadis kharrajahu al-Imam Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmidzi dan juga Nasa'i, Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan juga Hakim dari hadis Buraid ibni Abi Maryam dari Abil Hawra dari Al Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma wa sahahahu at-Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi wa Abu hawra as-Sa'di wa qala al-aktsarun dan banyak para ulama menyatakan ismuhu Rabi'ah ibn Syaiban wa wasaqahu An-Nasa'i wa Ibn Hibban dan dianggap thiqah beliau oleh Ibn Hibban wa tawaqqafa Ahmad sedangkan Ahmad tawaqquf tidak mengomentari. Fi anna Abul Hawra ismuhu Rabi'atu Ibnu Syaiban. Ini Abul Hawra As-Sa'di kebanyakan para ulama menyatakan namanya Rabi'ah Ibnu Syaiban. Yang dianggap thiqah oleh Nasai dan Ibnu Hibban. Sedangkan Imam Ahmad tawakuf kalau beliau itu yang bernama Rabi'ah Ibnu Syaiban. Wa mala ila tafarruq ila tafriqah bainahuma dan beliau cenderung untuk membedakan antara keduanya. Bahwasanya Abul Hawra Sa'di bukan Rabi'ah Ibn Syaiban. Wa qala Al-Jauzani Abul Hawra majhulun la yu'raf. Kata Jauzani Abul Hawra adalah orang yang majhul, tidak dikenal. وهذا hadis قطعة min hadisin tawil. Hadis ini merupakan potongan dari hadis yang panjang. فيه ذق قنوط witir. Yang di dalamnya disebut tentang kunut witir. Wa 'inda Tirmidzi wa ghairuhu ziyadah fi hadzal hadis. Dan dalam riwayat Tirmidzi dan lainnya ada tambahan dalam hadis itu wahia fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba raibah ada tambahan kalimat yang namanya sidq, kejujuran itu adalah ketenteraman, sedangkan kedustaan adalah keraguan. Walafdz Ibn Hibban dan dalam lafaz Ibn Hibban, fa innal khaira tuma'ninah wa inna syarr raibah. Yang namanya kebaikan itu adalah ketenteraman dan yang namanya kejelekan itulah yang dikatakan kegelisahan atau keraguan. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Waqad kharrajahu imam Ahmad bi isnadin fihi jahalah an Anas. Beliau mengeluarkan riwayatnya juga dengan sanad yang di dalamnya ada seorang yang majhul. Disebutkan sanadnya sampai ke Anas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Wa kharrajahu min wajhin akhar ajwad minhu mauqufan ala Anas. Disebutkan oleh beliau dikeluarkan riwayat pula dari sisi lain yang lebih bagus sanadnya tetapi mauqufan ala Anas. Adapun yang marfu sampai kepada Nabi disebutkan fihi jahalah. Ada yang majhul di dalam riwayatnya. Tetapi ada yang ajwad minhu, ada yang sanadnya lebih bagus tetapi tidak sampai kepada Nabi tapi mauquf ala Anas. Wa kharraja kharrajahu Tabrani min riwayat Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar marfu'an. Qala darqutni wa inna ma yurwa hadha min qawli Ibnu Umar. Sesungguhnya diriwayatkan demikian dari ucapan Ibnu Umar dan dari Umar wa yurwa an Malik min qawlihi dan juga diriwayatkan dari Malik dari ucapan beliau intaha yakni mauquf ala Malik <clears throat> Nah, dari mauquf Al Ibn Umar. Wa yura bi isnadin dha'ifin an Utsman ibn Atha al-Khurasani wa huwa dha'if. Diriwayatkan pula dengan sanad yang lemah dari Utsman ibn Atha al-Khurasani dan beliau dha'if. Dari ayahnya dari Al-Hasan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala li rajulin bahwa beliau berkata pada seseorang, Dama yaribuk ila ma la yaribuk." Qala wa kaifa bi wa kaifa li bil ilmi bidzalik? Bagaimana aku tahu mana yang meragukan dan mana yang tidak meragukan? Qala dijawab ida aradta amran fadha yadaka ala sadrik. Kalau engkau menginginkan sesuatu, letakkan tanganmu di dadamu. <clears throat> Fa inal qalb yattarib lil haram, karena hati ini akan bergetar pada yang haram dan akan tentram pada yang halal. Wa innal muslim al-wara' yad'u as-saghirah makhafat al-kabirah. Dan seorang muslim yang wara' yang berhati-hati, dia akan berhati-hati dari dosa yang kecil karena takut dari yang besar. Wa qad ruwiya an Atal Khurasani mursalan. Diriwayatkan pula dari Atal Khurasani secara mursal. Maka riwayat ini juga dikatakan dengan sanad yang dhaif dan dalam riwayat lain mursal. Naam, tidak jadi hujjah. Wa kharaja Tabrani Nahu bi isnadin dhaif. Tabrani meriwayatkan yang semirip dengan ini juga dengan sanad yang dhaif. Dari Wasilah, dari Ibn Al-Asqa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, zada fi ditambah di dalamnya qila lahu minal wara' famanil wara' atau siapa yang dimaksud dengan wara' qala alladhi yaqif inda syubhah. Kalau begitu siapa yang berhati-hati? Dijawab orang yang berhenti pada apa yang tidak jelas. Pada syubhah. Hadis ini juga dhaif. Kalau untuk urusannya meninggalkan syubhat sudah ada hadis yang sahih yaitu innal halal bayyin wal halal bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Dianjurkan pula pada hadis itu bahwa yang namanya syubhat dihindari. Wa man taqa syubhat faqad istabra'a li 'irdihi wa dinihi. Siapa yang meninggalkan syubhat-syubhat, dia meninggalkan atau menjaga kehormatan dirinya dan menjaga agamanya. Waman man fi syubhat waqaf fil haram. Siapa yang masuk dalam syubhat, maka dia terjerumus dalam yang haram. Sehingga maknanya sahih, tapi bukan kita berhujah dengan hadis ini. Bahwa siapa yang dikatakan wara, orang yang wara adalah orang yang berhati-hati dari syubhat. Yaqif ala syubhah. Wa qad ruwiya hadha al-kalam mawqufan ala jama'atin min as-sahabah. Dinukil pula ucapan seperti ini, mauquf <laughs> dari ucapan-ucapan para sahabat. Di antaranya ucapan Umar, ucapan Ibnu Umar, ucapan Abu Darda, ucapan Ibnu Mas'ud dan lainnya. Ma turidu ila ma yaribuka wa hawlak arba'atu alaf la turibuka. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, "Ma turidu ila ma yaribuka." Apa yang kamu inginkan pada sesuatu yang meragukan kamu? Wa haulaka sedangkan di sekitarmu ada arba'ata alaf, ada empat ribu perkara yang tidak meragukan. Yani ini juga nasihat dari mereka, mauquf, ya, ucapan-ucapan para sahabat yang juga mengandung makna seperti tadi. Yang namanya orang berhati-hati adalah orang yang meninggalkan syubhat dan yang namanya orang yang tidak mau yang meragukan tapi menginginkan sesuatu yang tidak meragukan adalah orang-orang yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bagaimana akan mengambil sesuatu yang meragukan padahal masih ada 4000 yang tidak meragukan. Ini yakin 4000. Ini ragu. Bagaimana mungkin akan mengambil yang meragukan? Padahal di sana di sekitarmu ada 4000 perkara yang tidak meragukan. Ini juga terkandung makna yang disebut dalam hadis, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Apalagi yang tidak meragukan ada empat ribu lebih banyak. Kenapa kamu harus cari yang meragukan? Ini nggak jelas sudah tinggalkan. Yang jelas masih banyak. Yang jelas-jelas halal masih banyak. Kenapa kamu harus mencari-cari sesuatu yang seperti ini yang masih meragukan? Kalau Umar Da'ur riba war riba. Yani martabtum fihi wa lam tatahaqqaqu annahu riban. Kata Umar, da'u ar-riba war riba. Tinggalkan riba dan riba. Riba adalah yang jelas-jelas riba, haram. Sedangkan riba yang meragukan. Riba war riba. Tinggalkan kedua-duanya. Yang jelas riba maupun yang bau-bau riba. Ini bagaimana hukumnya? Ini bagaimana hukumnya? Ini bilang boleh, ini bilang nggak boleh, ini bilang nggak boleh, ini bilang boleh. Ikhtilaf para ulama yang ini bermata yang sana, yang sana bermata ini. Sudah, sudah, sudah, sudah. Perdagangan yang halal masih banyak. Kenapa ngurus yang demikian? Karena muslimin yang saya hormati. Dikatakan di sini oleh Umar, da'ur riba, war riba. Tinggalkan riba dan riba. Ya, ni martab fihi. Apa yang kamu ragu padanya wa in lam tatahaqqaqu annahu riba, walaupun belum jelas pasti kalau itu riba, kamu tinggalkan karena kekhawatiran jatuh ke dalam riba. Maka tinggalkanlah riba war riba. Wa ma'na hadzal hadis yarji ila al-wuquf 'inda syubhati wattiqaiha. Mana hadis ini? Kembalinya kepada hendaklah kita berhati-hati tidak masuk ke dalam syubhat-syubhat. Hendaklah kita menghindari perkara-perkara syubhat wattiqaiha attiqaiha artinya menghindarinya fa innal halal al mahad la yahsul lil mu'min fi qalbihi min huraib karena halal yang jelas nggak mungkin ada dalam hati seorang muslim keraguan waraib yang namanya raib keraguan bimana al qaliq wal ittirab yang namanya keraguan atau raib itu mengandung makna qaliq qaliq itu gelisah wadtirab kegoncangan Jangan-jangan ini haram, jangan-jangan ini begini, jangan-jangan ini begitu. Gelisah hatinya. kun ilaihi nafs. Tetapi seorang yang tahu itu halal dengan bayin, dengan jelas, maka hatinya tenteram. Nggak ada kegelisahan, nggak ada keraguan, nggak ada kegoncangan. Wa yatma'innu bihil qalb akan tentram hatinya. Wa ammal mushtabihat Adapun perkara-perkara yang samar-samar, ya sulbiha lil qulubil qaliq akan terjadi dalam hati ini kegoncangan, walutram akan terjadi dalam hati ini kegelisahan, al mujib lishak yang itu merupakan konsekuensi syak, ragu, halal apa haram. Udahlah, nggak apa-apa. Setelah itu, gimana kalau ternyata haram? Nanti doa saya tidak terkabul. Bagaimana kalau ternyata ini adalah dosa? Bagaimana kalau begini? Gelisah terus. Maka dikatakan da' mayaribuk. Ilama layaribuk. Tinggalkan yang begitu. Tinggalkan yang membuat hati kamu gelisah. Tinggalkan yang membuat hati kamu deg-degan. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ketakutan. Yang membuat kamu selalu dalam keadaan kolek. Ambil yang halal jelas. Innal halal bayin. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Makan yang halal, yang jelas-jelas halalnya, maka hatimu tentram makan dengan tentram, minum dengan tentram. Nah, wakala Abu Abdurrahman Al-Umari Al-Zahid, jika kana al-'abdu wara'an, taraka ma yaribuhu ila ma yaribuhu." Kalau seorang hamba itu memiliki sifat wara, wara kehati-hatian, maka orang itu pasti akan meninggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. وقال الفضيل ابن عياض يزعم الناس أن الورع شديد وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك kata Fudail beberapa manusia yaz'um mengaku-ngaku dengan salah annal wara' syadid bahwa yang namanya wara' itu keras susah وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما dan tidaklah datang kepadaku dua perkara kecuali aku mengambil yang paling susahnya maka kata beliau fada yaribuk ila ma la yaribuk tinggalkan yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu apa yang dikatakan oleh manusia tadi dikatakan dengan kalimat za'ama itu menunjukkan perkara yang salah. Siapa bilang harus yang susah? Bahwa yang namanya wara artinya cari yang susah. Bisa naik kendaraan, dia jalan kaki. Oh wara saya. Bisa dia berkendaraan, ada fasilitasnya. Nggak mau, saya mau jalan saja. Itu bukan wara, mencari yang susah. Yang namanya wara adalah tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Walaupun harus jalan misalnya. Daripada saya begini ada kemungkinan-kemungkinan ini kemaksiatan kemaksiatan lebih baik saya jalan. Tetapi kalau tidak demikian keadaannya mencari-cari kesusahan bukan warak namanya. Yang namanya warak da'ma yaribuk ila ma yaribuk. Yang namanya warak adalah tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Wakala Hasan ibn Abi Sinan Ma syai'un ahwan minal wara' Idza rabaka syai' fada'hu. Wa hada innama yashul ala mithli Hasan rahimahullah. Berkata Hasan Ibn Abi Sinan, "Ma syai'un ahwan minal wara'." Tidak ada sesuatu pun yang lebih ringan, lebih gampang, lebih enteng daripada wara'. Enggak ada sesuatu yang lebih gampang daripada al-wara'. Kenapa? Kata beliau, "Idza rabaka syai' Fadahu. Karena gampang sekali. Kalau kamu ragu terhadap sesuatu, tinggalkan. Selesai. Qala dikatakan oleh Ibn Rajab, "Hadza innama yazhul ala mithli Hasan rahimahullah." Iya, memang gampang bagi orang yang seperti beliau Al Hasan <laughs> Ibni Abi Sinan. Orang soleh gampang sekali. Apa yang ragu tinggalkan, selesai. Tetapi orang-orang sekarang yang kurang soleh, kurang iman, tahu ini meragukan, tahu yang ini meyakinkan, tetapi masih mengatakan ini ya memang meragukan, tapi kalau saya nggak pakai yang ini nanti bagaimana? Nanti saya harus jalan, capek. Nanti saya harus begini, nanti saya harus begitu. Nanti saya nggak dapat dapat uang, nggak dapat dapat untung. Ini kita orang yang yang subhat-subhat aja susah dagangnya, apalagi yang halal katanya. Lihat. Ya. Berarti jawabannya susah atau mudah wara itu? Hah? Dikatakan tadi oleh Hasan ibni Abi Sinan, "Ma syai'un ahwan minal wara." Gak ada sesuatu yang lebih gampang daripada wara. Kalau ada sesuatu yang meragukanmu, tinggalkan. Selesai. Ya. Iya, bagi beliau memang mudah. Tetapi bagi kita, bagi beberapa orang yang dhaiful iman, masih mikir dunia. Masih mikir dunia. Berarti saya harus meninggalkan ini, berarti harus meninggalkan itu, berarti berarti berarti. Akhirnya susah. Padahal teorinya mudah sekali. Teorinya sangat mudah. Apa yang meragukan tinggalkan. Kepada apa yang tidak meragukan, kalau kamu meninggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan, hatimu akan tentram. Akan tentram, tenang. Tetapi kalau masuk ke dalam perkara-perkara yang syubhat, yang meragukan, pasti akan gelisah terus. Akan gelisah terus seperti dikejar-kejar dosa. Apa nikmat hidup dalam kegelisahan seperti itu? Apa bahagia hidup dalam keadaan selalu gelisah hatinya, selalu ittirab wa qaliq. da'ma yaribuk ila ma Tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.